masih syarah daripada permasalahan yang ketiga ya, termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah yang dahulu orang-orang jahiliyah melakukannya yaitu anggapan mereka bahwasannya taat kepada pemerintah atau taat kepada pemimpin taat kepada penguasa merupakan kehinaan dan kerendahan sedangkan memberontak kepada pemerintah nam tidak taat kepada pemerintah memberontak kepada penguasa atau pemimpin itu merupakan keutamaan yang sangat besar menurut mereka. Kita lanjutkan. قال الشيخ Shalal Fauzan hafizallahu taala wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sam'i wa ta'ati lahum. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam merintahkan agar kita semuanya senantiasa mendengar dan taat kepada mereka. Wa amara bin nasihati lahum sirran bainahum wa bainan nasih. Dan juga Rasulullah merintahkan nah untuk menasihati mereka dengan cara rahasia antara mereka dan antara orang yang menasihati. Jadi kesalahan pemerintah pemimpin Nah, barakallahu fikum. Nam atau kezaliman yang mereka berbuat atau misalkan kekeliruan-kekeliruan yang yang terjadi, nam itu usahakan semaksimal mungkin yang menasihati tersebut menasihati empat mata dalam artian tidak dibeberkan dengan cara demonstrasi dan misalnya. enam khutbah Jum'ah isinya cuman membeberkan kekeliruan atau aib atau cacat pemerintah dan semisalnya. Na'udzubillah. Jangan seperti orang-orang IM, ikhwan muslimin, Eh, jangan seperti orang-orang hati yang disebut tahrir. Jangan seperti orang-orang jil, jaringan Islam liberal. Jangan seperti orang-orang hizbiyun yang mereka berusaha semaksimal mungkin. Nah, barakallahu fikum, barakallahu fikum atau mereka berdakwah tanpa melihat nah barakallahu fikum keadaan. Mereka berdakwah sembarangan. Mereka berdakwah tidak Nah, barakallahu fikum tidaklah berasaskan. Mereka tidak berasaskan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, melainkan hawa nafsu, ambisi yang mereka ambil atau ambisi hawa nafsu saja yang mereka kedepankan barakallahu fikum. Ahlus sunnah wal jamaah harus paham masalah ini. Nah, barakallahu fikum apalagi dalam masalah menasihati. Naam, karena termasuk barakallahu fikum kebaikan yang sangat besar adalah apa? Adalah seorang ketika mampu dan menasihati pemimpin. Naam barakallahu fikum dengan cara empat mata. Nah, mungkin secara langsung ketemu langsung atau mungkin melalui nah barakallahu fikum nah melalui eh, bawahan-bawahannya eh, menteri dan semisalnya barakallahu fikum nah atau melalui surat atau melalui SMS dan semisalnya nah Wa amal kalam kata beliau, wa amal kalamu fihim, wa sabbuhum, wa Adapun berbicara tentang mereka dan mencaci maki mereka, wa dan juga menghibai mereka, fa hadza minal ghasyi yang seperti ini termasuk bentuk penipuan terhadap mereka. Naudzubillah ya. Jangan sampai kita termakan syubhatnya orang-orang hizbiyun, orang-orang nah barakallahu fikum, jaringan ISIS atau orang-orang apa? jaringan Al-Qaeda atau dengan orang-orang yang nah barakallahu fikum khawarij naudzubillah. Kata beliau li'annahu yu'allibun nas alaihim dikarenakan yang seperti itu akan memanas-manasi atau akan membangkitkan manusia untuk berontak kepada mereka wa yufrihu ahlus syarr dan akan memper akan membikin senang akan bikin senang orang-orang yang memiliki kejelekan wa hadza minal khiyanah li wulatul umur yang seperti ini termasuk bentuk pengkhianatan terhadap para pemimpin amma du'a'u lahum adapun mendoakan untuk mereka nasallaha an yahdiyahum misalkan nasallaha an yusliha ahwala umara'ina seperti itu contohnya Eh, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperbaiki urusan atau perkaranya. Para pemimpin kita, itu bagus. Barakallahu fikum. Ada pun mencaci maki mereka. Nah, barakallahu fikum di halayak ramai, di depan umum, dan misalnya. Enam, eh, dengan eh, melakukan ritual-ritual demonstrasi dan misalnya. Na'udzubillah. Itu bukan syarat Islam. Itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Perhatikan kata beliau, amma du'a'u lahum wa 'adamu dzikri ma'aibihim fil majalis. Adapun mendoakan mereka, nah, wa 'adamu dzikri ma'aibihim dan juga tanpa menyebutkan na'am eh, catat-catat mereka fil majalis di majelis-majelis. Nah, walaupun demikian keadaannya tidak apa? Tidak sampai menutup kita untuk senantiasa apa? Eh, berbicara dalam artian jangan sampai membuat kita tidak membicarakan kebatilan tetap Kebatilan tetap kita bicarakan, namun kita secara global barakallahu fikum bicara secara umum, secara global adapun secara takyin eh, bahwasanya presiden kita seperti ini seperti ini seperti ini, nah barakallahu fikum atau wakil presiden kita seperti ini seperti ini seperti ini, itu kurang tepat barakallahu fikum. Itu bukan termasuk cara yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usahakan sirron rahasia antara si penasehat dengan yang dinasehati. Naam. Kata beliau fawa minan nasihatil lahum. Kata beliau amma du'a'u lahum. Adapun mendoakan untuk mereka. Naam wa adamu dzikri ma'alihim dan tanpa menyebutkan enam catat-catat mereka fil majalis di majelis-majelis fahuwa minan nasiha lahum maka itu merupakan bentuk nasihat untuk mereka wa man kana yuridu an yunsaha imam nah, yang yang sahal imam dan barang siapa yang ingin menasihati seorang imam, seorang pemimpin, penguasa, fa innahu yusilun nasiha ilaihi fi nafsihi maka sesungguhnya lebih bagus kalau seandainya apa? Fa innahu maka sesungguhnya dia yusilu menyampaikan nasihat tersebut ilaih kepadanya finasih dengan sendirinya. Uh, imma musyafahatan, imma secara langsung apa? bicara mulut ke mulut, uh, wa imma kitabatan atau dengan cara tulisan, SMS atau surat, wa imma bi an yusiyalahu atau dengan cara Nah barakallahu fikum eh, si penasihat tersebut mewasiatkan lahu untuknya man yattasil eh, orang yang mungkin Naam sempat nelpon atau bicara dengannya wa yuballighuhu an hadzal syai' dan untuk menyampaikan atau dia menyampaikan sesuatu ini kepadanya. Nah, barakallahu fikum dalam artian dengan cara apa? Wa imma kata beliau wa imma bi an yusiyalahu man yattasil bihi wa yuballighuhu an hadzal syai'. Mungkin kita tidak bertemu langsung tapi kita bisa menyampaikan ya, orang mungkin bawahan-bawahannya dari kalangan menteri, enam memberikan wasiat kepadanya, enam ya, eh, kepada orang yang apa? yang nelpon atau hubungan langsung dengannya untuk menyampaikan apa perkara yang dikritik misalkan seperti itu. Wa imalam yatamakan fawa atau dia tidak mampu, tidak mampu nah bertemu langsung, tidak mampu bertemu dengan menteri-menterinya, nah atau yang semisalnya maka dia makzur dikasih udur dikasih maaf, tapi dengan cara apa? Bisa jadi dengan cara doakan saja, doakan kebaikan, semoga Allah Taala mendoakan, semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka seperti itu. Nasallallahu an yahdiyahum, semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka. Nasallallahu an yusliha ahwala umaraina. Naam, nasallallahu an yusliha ahwala umaraina. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki keadaan atau perkaranya atau urusannya para pemimpin kita. Naam, seperti itu. Bagus. Doakan. Kata beliau di sini, Amma annahu yajlisu fil majalis adapun ya, adapun kalau seandainya seorang dai tersebut yajlisu fil majalis dia duduk di majelis-majelis ilmu awal manabir atau di atas mimbar-mimbar aw amama asyritah atau di depan ngan kaset-kaset wa yasubbu walatul umur dan dia mencaci maki atau mencela para pemimpin wa yu'ibuhum dan juga menjelek-jelekkan nah pemimpin tersebut fahada laisa minan nasihat yang seperti ini bukan nasihat ini kita jumpai sering ya dai-dai IM itu ikhwan muslimin atau hati sebut tahrir seperti ini keadaannya khutbah Jumat itu nggak ada kalau Allah kalau Rasul nggak ada Nah, adanya bagaimana pemerintah kita ini, bagaimana presiden kita ini, presiden kita ini sudah ikut-ikutan orang kufar, presiden kita ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, mencaci maki, menjelek-jelekkan apa pemimpin. Naudzubillah. Kita nggak demikian ya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 Wala ta'ata li makhluqin ma'siyatil khaliq. Dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk eh, dalam perkara apa? Perbuatan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Naam, seperti itu. Dijelaskan, nah, barakallahu fikum. Adapun, nah, baru khutbah di atas mimbar, alhamdulillah, innal hamdulillah. Kemudian setelahnya mencaci maki, nah, hukamun muslimin, mencaci maki para pemimpin, penguasa, itu bukan termasuk dakwah al-sunnah Jamaah, bukan termasuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Apa kata beliau di sini? Wa inna ma huwa minal khiyanah li wulatul umur yang seperti ini keadaannya termasuk bentuk pengkhianatan terhadap para pemimpin. Wan nasihatul lahum tashmulu du'a lahum birsalah ya kan? Termasuk bentuk nasihat kita kepada mereka Naam tashmulu, tashmalu mengandung juga doa mendoakan mereka bersalah dengan kebaikan aslahahumullah misalkan aslahahumullah aslahahumullah misalkan atau Allah yuslihuhum Allahu yuslihuhum misalkan nah atau nasallallahu an yusliha ahwala umaraina seperti itu doa-doa seperti itu bagus sekali nasallallahu an yahdiyahum ya, seperti itu na'am barakallahu fikum Kata beliau, tashmalu satra uyubihim. Nah, dan juga mengandung apa? Nah, terkadang juga apa? Setelah menutupi aib-aib mereka, menutupi cacat-cacat mereka, wa adama ifsya'iha 'alan nas dan juga nam tidak menyebarkan kepada di hadapan manusia. Wa kadzalika min nasiha lahum dan demikian juga termasuk nasihat untuk mereka al-qiyamu bil a'malil lati yakilunaha ilal ya yaitu apa? Nah, menegakkan atau mengerjakan dengan amalan-amalan yang apa ditugaskan diwakilkan kepada para pegawai. Nah, barakallahu fikum. Wa nah barakallahu fikum nasihati langsung itu lebih bagus barakallahu fikum. Naam. Wa yahaduna biha ilal mulat fil qiyami biha. Dan na'am barakallahu fikum mereka melakukan perjanjian dengannya ya, kepada agar apa atau melakukan ikatan atau perjanjian kepada para pemimpin fil qiyami biha untuk mengerjakan perkara-perkara tersebut. Hadza minan nasihah li ulatul umur. Ini termasuk apa? Termasuk perkara-perkara atau termasuk nasihat kepada para pemimpin. Nah barakallahu fikum. Jadi, eh, nah barakallahu fikum menasihat secara langsung kalau mampu, kalau tidak mampu melalui perantara-perantara bawahannya, Nah, kalau tidak mampu lagi melalui surat atau dan semisalnya kalau tidak mampu lagi insya Allah kita dikasih udur, cuman kita doakan. mas an yusliha umaraina misalkan. Ya, semoga Allah taala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki keadaan para pemimpin kita seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ewa. Ada berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala Cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul serta taatilah nah barakallahu fikum para pemimpin di antara kalian subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin